Ikhwan ibn a'azakumullah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa kami mewahyukan kepadamu wahai Rasul yakni Nabi Muhammad SAW sebagaimana kami pernah mewahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'dih kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Berarti Nuh adalah rasul pertama yang mendapatkan wahyu dan kemudian diikuti oleh nabi-nabi setelahnya. Kemudian Allah rincikan, wa auhayna ila Ibrahim sebagaimana kami juga mewahyukan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان dan kami berikan kepada Dawud kitab Zabur demikianlah kata Allah rasulan rasul-rasul yang kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan juga rasul-rasul yang kami tidak kisahkan pada kalian berarti yang disebut ini Sebagiannya. Yang dikisahkan dalam Al-Quran itu sebagiannya. Karena di antara mereka para anbiya, para rasul, lam naqsushum alaika. Kami tidak ceritakan mereka kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Rusulan mubashirina wa mundirin. Kami utus rasul-rasul yang memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Ini dakwah mereka para rasul sama berisi dua sisi. Bashirun wa nadir. Bashir memberikan kabar gembira, Nadir memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira kepada siapa yang mau mengikuti dakwahnya Siapa yang mau beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selainnya. Siapa yang mau mengikuti ajarannya, mengikuti syariatnya, maka diberikan kabar gembira dengan jannah dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan nadir memberi peringatan bagi siapa yang tidak mau mengikutinya, yang tidak mau menerima dakwahnya, yang menantang ajarannya, yang tidak mau bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala maka diperingatkan dan diancam dengan ancaman azab di dunia wal akhirah azab neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bashir wa Nadir Lialla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul agar tidak ada lagi alasan bagi manusia setelah diutusnya para rasul tidak ada lagi manusia yang beralasan, saya tidak tahu. Saya tidak dengar. Saya tidak mengerti. Tidak ada yang ngajak saya. Kedap. Mereka berdusta. Karena Allah mengutus di setiap umat seorang Rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Kami telah utus di setiap umat seorang Rasul. Maka itulah sebagai hujah yang tegak Hujah yang ditegakkan di tengah-tengah manusia sehingga manusia tidak punya lagi alasan apapun. Alasan tidak tahu, alasan tidak dengar, alasan tidak ada yang ngajak. Mereka berdusta. Karena Allah telah mengutus Rasul demi Rasul yang banyak jumlahnya. Sebagian dikisahkan, sebagian tidak dikisahkan. Qala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul agar tidak ada lagi bagi manusia ada alasan terhadap Allah setelah para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Kita dengarkan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas. Qala rahimahullah yukhbiru ta'ala annahu awha ila 'abdihi ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء Allah kabarkan bahwa dia memberikan wahyu kepada hambanya dan rasulnya yang berisi syariat yang mulia, syariat yang agung dan juga berita-berita yang benar di dalamnya sebagaimana apa yang Allah telah wahyukan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Ini barakallahu fiikum. Dari satu sisi sebagai teguran kepada mereka-mereka yang merasa heran. Masa ada orang dapat wahyu dari Tuhannya? Masa ada seorang yang mengaku mendapatkan wahyu? Ini bukan baru. Bukan baru. Dari dulu nabi demi nabi diberi wahyu. Mengapa kalian merasa aneh? Ma kuntu bid'an minar rusuli. Nabi bersabda, "Ma kuntu bid'an minar rusuli." Aku ini bukan rasul pertama. Bukan baru ada rasul sekarang ini, bukan. Sudah ada sebelumnya rasul-rasul. Artinya, kalau aku mendapat wahyu, mengapa kalian terkejut? Nabi Isa mendapatkan wahyu, Nabi Musa mendapatkan wahyu, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, wa Daud mendapatkan Zabur. Apa yang aneh? Ma kuntu bid'an minar rusul. Allah kabarkan bahwa dia mewahyukan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu sebagaimana Allah memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa fi fawaid. Berita ini menunjukkan sekian faedah. Di antaranya yang sudah kita sebutkan barusan. Minha anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa bi bid'in minar rusul. Bahwa Nabi Muhammad SAW bukan awal pertama ada rasul adalah beliau. Bukan. Sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Laisa bibid'in minar rasul. ini, sebagaimana diucapkan oleh Nabi sendiri, ma kuntu bid'an minar rasul. Aku bukan pertama nabi. Bal arsalallahu qablahu minal mursalin Bahkan Allah telah utus sebelumnya para rasul. Al-adad al-kisir. Dengan jumlah yang sangat besar. Wal-jammul ghafir. Dengan jumlah yang sangat banyak. Fastighrabu risalatihi la wajhalahu. Maka istighrar. Mereka yang merasa aneh. Kok bisa? orang Arab dapat nabi, eh, dapat dapat wahyu? Kok bisa ada orang dari Quraisy mendapatkan wahyu? Kok bisa ada seseorang mendapatkan dari Allah wahyu? Itu bukan pertama. Itu bukan awal pertama, sudah ada nabi-nabi sebelumnya yang mendapatkan wahyu. Mengapa kalian terkejut ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu? Berarti istighrabuhum la wajhalahu Nggak ada alasan untuk mereka merasa aneh. Fastighrabu risalatihi la wajhalahu. Maka perasaan aneh mereka terhadap risalah Nabi Muhammad nggak ada alasannya. Illa al-jahl al-inad. Kecuali dua saja. Tidak punya alasan lain kecuali dua. Kebodohan itu yang pertama. Atau yang kedua inad. Apa bedanya? Kebodohan tidak kenal, tidak punya ilmu, tidak mengerti. Sedangkan kaedah umum bukan hanya pepatah Arab, tapi seluruh manusia memiliki pepatah yang hampir sama. Menjahilah jahila syai'an adahu. Itu pepatah Arab. Man jahila syai'an adahu. Man jahila syai'an adahu. Siapa yang nggak kenal pasti akan memusuhinya. Adahu akan memusuhi. Apa ini? Kalau tiba-tiba kamu melihat makhluk depan sini, kamu nggak kenal makhluk apa itu. Kamu lari apa nggak lari? Baru. Apa ini? Pasti akan mengaku musuh. Karena nggak kenal. Ternyata setelah kenal, baik. Tidak jahat. Berarti imma jahal. Orang yang bodoh pasti akan memerangi. Tak kenal, maka tak sayang. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga mungkin ada. Bahasa Cina juga mungkin ada. Tidak kenal, pasti akan memusuhi. Tidak kenal, maka tidak sayang. Tidak cinta, tidak suka. Karena nggak kenal. Barakallahu fiikum. Al-awwal jahil. Yang kedua, kalau bukan jahil berarti inad. Kalau tidak bodoh, dia tahu. Ini Nabi. Dia tahu. Ini sudah pernah ada sebelumnya. Dia tahu ada berita dari Nabi Isa. Dia tahu ada berita dari Nabi Musa. Dia tahu pernah ada berita akan datang seorang Nabi. Punya ilmu. Tetapi tetap menentang. Itu namanya inad. Apa dosa-dosanya? Sudah tahu tapi tetap tentang. Ngeyel. Itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Bahasa Indonesia apa? Hah? pengku Pembangkang. Barakallahu fikum. Bahasa timur saja pengku Bahasa sini ngeyel. Bahasa Indonesia membangkang. Sudah tahu, sudah mengerti, tapi tetap menentang. Seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka sudah mendengar akan datangnya seorang nabi. Mereka sudah mendengar akan datang seorang nabi dengan ciri-cirinya, dengan namanya, dengan sejarahnya, dengan sifat-sifatnya, dengan semua tanda-tandanya. Di antara pendeta mereka melihat rombongan dagang dari Abu Talib. Dilihat dari kejauhan rombongan itu. Ini pasti ada orang istimewa. Jangan-jangan calon nabi yang akan diutus. Sampai ke daerahnya disambut, diundang makan. Dilihat satu persatu oleh pendeta tadi ketika diundang makan. Gak ada. Yang memenuhi ciri-ciri yang dia tahu dalam kitabnya. Padahal tadi dilihat dari jauh selalu dinaungi oleh awan. Apakah ada rombongan kalian yang kalian tinggal? Yang tidak ikut makan? Gak ada, kata mereka. Kata pendeta tadi, pasti ada. Gak ada, kecuali anak anak kecil yang kami perintahkan untuk menunggu barang-barang kami. Suruh kemari. Suruh ikut makan. Setelah dipanggil suruh ikut makan dipandang. Dan bilang kepada Abu Talib, jaga ponaan ini. Dia akan menjadi orang yang besar. Tahu pendeta tadi. Dua tokoh Yahudi dari Madinah. Sama-sama tokoh besar. Kab Ibn Ashraf dan saudaranya. Anak kandungnya. Berbisik. Ahuwa huwa. Dijawab, naam huwa huwa. Apakah dia yang laku Nabi benar-benar yang ada pada kitab kita? Iya. Memang dia. Apakah kau akan mengikutinya? Atau kau akan menentangnya? Aku akan menantangnya itu selama aku hidup. Ini yang namanya inat. Diakui bahwa dia memang benar yang ada dalam kitab kita. Tapi ketika ditanya apakah kita akan ikut atau kita akan menentang, jawabnya aku akan menentangnya mabakit. Aku akan menentangnya selama aku hidup. Na'udzubillah. Itu namanya inad, juhud. Kalau tidak tahu, ini jahil. Kalau sudah tahu tapi tetap menentang, inad. Kembali kepada kitab Syekh Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas Wa minha alasan kedua, oh bukan alasan kedua, faidah kedua. Dengan berita itu, anahu auha ilaihi kama auha ilaihi minal usuli wal adli alladhi ittafaqu alaihi. Faedah kedua bahwa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sama dengan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya dari sisi mana samanya? Dari sisi usul wal adl. Prinsip-prinsip dan keadilan pasti sama. Tidak ada yang mengajarkan ketidakadilan. Tidak ada. Pasti akan mengajarkan keadilan. Pasti akan mengajarkan kejujuran. Usul. Pasti akan mengajarkan tauhid. La ilaha illallah. Pasti akan memberitakan akidah tentang surga, tentang neraka, tentang jannah, tentang nar, tentang yaumul hisab, hari perhitungan, hari mahsyar, timbangan dan seterusnya tidak akan berbeda. Karena yang namanya anbiya adalah sadiqun, orang-orang yang jujur, maka kalau berita tidak mungkin berbeda. Tidak mungkin berbeda. Kalau berita yang satu dengan yang lain berbeda, berarti yang salah satunya ada yang berdusta. Oh enggak, di akhirat enggak ada surga. Enggak mungkin. Kalau berita sifatnya khobar, maka nabi manapun memberitakan pasti akan sama dengan nabi lainnya. Tidak akan berbeda. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata dalam salah satu riwayat tentang Dajjal, "Laisa uh, lafadznya, ma min nabiyyin illa zakara Au hadzara qaumahu minad dajjal. Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari dajjal. Jadi berita tentang dajjal diberitakan oleh seluruh para nabi. Ini makna ayat Allah inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Kami mewahyukan kepadamu seperti yang kami wahyukan kepada yang lain. Sama Memberitakan kisah Ashabul Kahfi, ya pasti sama. Mengisahkan tentang Qarnain, ya pasti sama. Mengisahkan tentang berita ini, berita ini, pasti sama. Dan juga mengajarkan untuk beribadah pada Allah saja, tidak pada yang lain. Barakallahu fiikum. Apa kesamaan berikutnya? Wa ati'uni. Wattaqullaha wa ati'un bertakwalah kepada Allah dan ikuti aku. Allah kisahkan nabi-nabi dalam Al-Quran dengan kalimat yang sama. Fattakullaha wa atiun. Bertakwalah kepada Allah, ikutilah aku. Nah disitulah ikutilah aku, ini yang berbeda-beda syariatnya. Tergantung yang Allah perintahkan pada mereka masing-masing. Likullin ja'alna minhu syir'atan wamin haja. Masing-masingnya kata Allah, kami berikan syariat yang berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Tetapi beribadahnya hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Kembali kepada kitab. Wa anna ba'dahum yusaddiqu ba'dan. Dan juga memberikan makna bahwa satu nabi dengan nabi yang lain saling membenarkan. Nabi Musa membenarkan nabi-nabi yang sebelumnya dan memberitakan tentang Nabi Isa. Nabi Isa membenarkan Nabi Musa dan memberitakan nabi yang setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memberitakan kebenaran Nabi Isa dan Nabi Musa dan para anbiya sebelumnya. Saling membenarkan, saling mendukung. Yang ketiga, dari faedah berita ini annahu min jinsi haula'ir rusul. Dengan ayat ini berarti Nabi Muhammad SAW sejenis dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Falyaatabiruhu al-mu'tabir. Hendaklah mengambil pelajaran orang yang mau mengambil pelajaran. Bahwa Nabi Muhammad juga nabi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya biikhwanihil mursalin hendaklah mengambil pelajaran dari saudara-saudaranya para anbiya. Sebagaimana engkau beriman kepada Musa dan Isa, hendaklah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang yang hidup di zaman Nabi Musa, kemudian menemui masa munculnya Nabi Isa, wajib beriman pada Nabi Isa Alayhi setelah beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Hidupnya masih panjang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wajib menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Wahakada barakallahu fikum. Saling membenarkan setiap Nabi. Qala rahimahullah berkata Syekh Sa'di rahimahullah. Yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Wa yuwafiq ba'duhum ba'dha. Dan mencocoki satu dengan yang lainnya. Yang keempat. Wa minha. Anna fi dikri haula'ir rusul. Wa ti'dadihim minat tanwih. Bihim. Wa sana as-sadib alaihim. وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن إيمانا بهم ومحبة لهم Yang keempat bahwasanya dengan disebutnya para anbiya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Sebagaimana kami wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan Asmat, dan Isa dan Ayyub dan Yunus wa Harun dan Sulaiman dan juga Daud disebutnya nabi-nabi tersebut ada isyarat yaitu mereka orang-orang mulia setiap nabi dimuliakan datang nabi berikutnya dimuliakan Datang nabi berikutnya dimuliakan. Datang nabi berikutnya dimuliakan. Maka Allah katakan sekarang ini Nabi Muhammad SAW kami wahyukan seperti kami wahyukan kepada Nuh walaupun Nabi min ba'di dan juga kepada Ibrahim, Ismail, Yakub dan seterusnya Ishak Yakub. Mengapa kalian memuliakan yang ini? Kenapa nggak memuliakan ini? Itu maknanya. Kan sama, sejenis. Sama-sama Nabi, sama-sama mendapatkan wahyu. Mengapa kalian muliakan mereka semuanya, tapi kalian tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW? Menolak untuk menerima, menolak untuk memuliakan, menolak untuk menghormati, bahkan melecehkan dan memusuhi. Na'udzubillah, minat balal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Maka dengan disebutnya nama-nama para anbiya tersebut, di sana ada sanjungan dan pujian yang jujur dari Allah Subhanahu wa taala, pujian yang hak kepada mereka. Dan agar kaum mukminin dilapangkan dadanya untuk mudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana mereka cinta kepada para anbiya, mereka akan mudah untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqtida bihadihim dan mengikuti hidayah mereka, bimbingan mereka. Wastinanan bisunnatihim dan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Wa ma'rifat bihuquqihim dan mengenali hak-hak mereka para anbiya. Wa yakunu dhalika misdaqan dan jadilah seperti apa yang Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya. Allah kisahkan nabi-nabi Kemudian Allah akhiri dengan kalimat wasalamun ala nuhin fil alim fil alamin dan keselamatan atas Nuh. Dikisahkan lagi Nabi Ibrahim dan diakhiri salamun ala Ibrahim. Dikisahkan lagi Nabi Musa dan Nabi Harun dan diakhiri dengan kalimat salamun ala Musa wa Harun. Demikian pula ketika disebut Ilyas, Allah akhiri dengan salamun ala Ilyasin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan pahala balasan bagi muhsinin. Siapa muhsinin? Khususnya para anbiya. Khususnya para nabi-nabi yang sudah disebut. Salamun ala Nuh salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin. Kemudian Allah katakan demikianlah. Najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan pahala kepada orang-orang yang ihsan. Fakullu muhsin lahu minatsana'il hasan. Setiap muhsin orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan sanjungan pujian dari masyarakatnya, dari manusia. Bihasbi ihsanih sesuai dengan kadar ihsannya. Dan itu barakallahu fikum walaupun tidak dicari oleh mereka. Sebagaimana ada yang tanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kami tidak mengharapkan pujian manusia. Kami hanya ikhlas karena Allah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mereka menyanjungku, memujiku oh, bagaimana? Tilka busra ajilil mu'min. Nabi katakan itu kabar gembira yang disegerahkan oleh Allah Ta'ala. Jangan terpengaruh. Artinya jangan terpengaruh, jangan karena itu. Biarkan. Dalam keadaan engkau tetap ikhlas. Bukan karena mereka. Jadi yang namanya ikhlas tidak dipuji juga tetap dia beramal, dipuji juga tetap beramal. Dikatakan dengan busral ajil. Baik, sekarang siapa yang namanya bagus di kalangan masyarakat hampir secara umum? Hah? Para nabi. Tidak hanya umat Islam, mereka Yahudi dan Nasrani menyanjungnya kadang-kadang berlebihan. Tetapi mereka mengangkatnya, memuliakannya. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Walaupun kadang-kadang mereka menyebutnya dengan Abraham atau dengan Yosef. Apalagi dengan istilah-istilah mereka. Daud menjadi David. Tapi memiliki sid, nama yang mulia. Itu karena ihsannya mereka. Karena ihsannya mereka. Maka dikatakan para rasul khususan haulail musammaun maka para rasul khususnya yang dinamakan atau yang disebutkan nama-namanya al musammaun yang disebutkan nama-namanya fil martabatil ulia tentunya mereka di martabat yang paling tinggi dari ihsan mereka di tertinggi dari ihsan ولما ذكر ولما ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم maka ketika disebut oleh Allah nama-namanya tambahan lagi kemuliaan pada mereka tadinya dengar-dengar saja masyarakat itu di zaman Nabi Muhammad SAW mereka mendengar nama-nama tersebut apakah Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Ishak Nabi Yakub mereka dengar tapi sekedarnya saja. Ketika diturunkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dibaca oleh imam-imam masjid. Dibaca oleh kaum muslimin. Di masjid-masjid. Dibacakan oleh imam di masjidil haram. Dihadiri oleh manusia seluruh dunia. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila akhiril ayat. Sampai disebutkan Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Masya Allah itu kemuliaan yang sangat sangat sangat sangat sangat tinggi dan lebih tinggi dari jumlah yang saya sebutkan sangat sangat sangat sangat lebih dari itu. Barakallahu fiikum. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang diutus terakhir ini terbukti memuliakan nabi-nabi sebelumnya, membenarkan nabi-nabi sebelumnya, menjadi saksi atas nabi-nabi sebelumnya. Alaihi salatu wassalam. Walamma dzakara istiraquhum biwahyihi ketika disebutkan keikutsertaan beliau dalam wahyu, artinya mereka semua dapat wahyu, Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu. Dzakara taksisi ba'dihim, maka Allah sebutkan kekhususan-kekhususan sebagian mereka. Artinya para anbiya semuanya mendapat wahyu, semuanya mulia. Tetapi ada di antara mereka yang memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Di antaranya Daud. Allah berikan Zabur. Maka Allah khususkan di akhir. Wa atayna Dawuda Zabura. Wahual kitabul ma'ruf. Dan itu kitab yang dikenal. Yang diturunkan kepada Daud alaihissalam. Lifadlihi wa syarafihi. Karena keutamaan beliau dan karena fadilah beliau. Yang kedua disebutkan keistimewaan Nabi Musa alaihi salam yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Nabi Muhammad SAW semulia-mulia Nabi tidak diajak bicara langsung. Tapi melalui Jibril salam Melalui Jibril. Sedangkan Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah maka Allah katakan di ayat ini dan ayat berikutnya wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Takliman maf'ul mutlak menunjukkan takkid penegasan benar-benar diajak bicara. Ai musyafahatan minhu, yakni secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. La biwasithah, tidak pakai perantara, hatta istahara hingga dikenallah Nabi Musa alaihi salam dengan keistimewaan tersebut maka dijuluki dengan Kalimur Rahman. Musa dijuluki dengan Kalimur Rahman yang diajak bicara oleh Ar-Rahman. Demikian pula keistimewaan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalam dijadikan Khalilullah Ittakhadhani kata Nabi Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku khalilan kama takhadha Ibrahim khalila sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil puncak tingkat tertinggi dari kecintaan. Wadakara anna rusul minhum man qassahu Allah ala Rasulih, wa minhum man lam yaqsushu alaihi. Kemudian disebutkan pula bahwa para rasul ada yang Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ada pula yang tidak dikisahkan. Wahada yadullu ala kasratihim. Dan ini menunjukkan banyaknya para nabi. Wa anna Allah arsala mubashirin. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan memberitakan kabar-kabar gembira tentang mereka bagi siapa yang mentaati Allah dan mengikuti para nabi-nabi tersebut. Diberitakan kabar gembira dengan kebahagiaan duniawiyah wa ukhrawiyah. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa mundirin dan memberikan peringatan terhadap siapa yang menentang Allah dan menyelisihi nabi-nabinya. Dengan syakawatid darain. Dengan kesengsaraan di dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Lialla yakuna linnasi Allah yang hujjah. Peringatan ini agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia. Enggak ada alasan lagi bagi manusia setelah adanya para rasul. Enggak ada alasan saya tidak tahu, saya tidak mendengar, saya tidak diberitahu. Tanyakan kepada orang Nasrani seluruhnya. Apakah pernah mendengar tentang Nabi Muhammad? Saya yakin pernah dengar. Saya yakin gak ada gak dengar. Semuanya dengar. Apakah pernah dengar tentang Islam? Oh iya saya dengar. Tahukah nabinya siapa? Masih tahu. Oh Nabi Muhammad. Tapi itu kan sudah ditentang oleh mereka. Artinya tidak ada hujah lagi kalau mereka tidak tahu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami akan mengadab mereka sampai kami mengutus rasul. Kalau sudah diutus rasul, sudah dikenal mendapat wahyu, sudah dikenal kitabnya, sudah dikenalkan ajarannya, sudah dikenal apa yang disampaikannya, kemudian mereka tidak mau mengikuti, maka jangan salahkan para anbiya. Jangan salahkan Allah yang menakdirkannya. Mengapa? Karena hujah telah tegak. Salah sendiri, kenapa tidak tanya? Salah sendiri, mengapa nggak tanya pada tetanggamu? yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Nasrani-Nasrani yang ada di sekitar kaum muslimin sudah cukup tegak hujah pada mereka. Mengapa mereka tidak mau bertanya tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW? Tidak ada lagi hujah ba'dar rusul. Demikian pula umat-umat sebelumnya, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi. Semuanya nggak ada alasan. Mengapa? Karena walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Karena kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Fala yabqa lil khalqi 'ala Allahi hujjatun. Maka tidak tersisa alasan bagi manusia, bagi makhluk seluruhnya, manusia dan jin. Liirsalir rusul tatra setelah diutusnya para rasul tatra tatra itu satu demi satu terus ya, berkesinambungan yubayyiduna lahum amradinihim yang mereka semua para rasul mengajarkan urusan agama mereka wa maradi rabbihim sudah diajarkan apa saja yang diridhoi oleh Rabb mereka wa masakhitihi sudah mengajarkan apa saja yang dimurkai oleh Rabb mereka Wa turuqal jannah wa turuqan nar. Sudah diajarkan jalan-jalan ke surga. Sudah diajarkan jalan-jalan ke neraka. Dan sudah diajak ikutilah jalan-jalan ke surga. Dan jauhilah jalan-jalan ke neraka. Faman kafara minhum ba'da dhalik. Maka siapa yang kafir setelah itu. Fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang kafir setelah itu. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Wahada min kamali izzatihi dan ini menunjukkan kesempurnaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. An arsala ilaihimur rusul di mana Allah mengutus kepada mereka rasul-rasul dan menurunkan kitab-kitab. Ini kasih sayang Allah. Ini hikmah Allah. Allah ajarkan mereka mana yang benar, mana yang salah dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkannya kitab-kitab. Wa dzalika aidan min fadlihi wa ihsanihi. Maka ini juga termasuk fadilah dari Allah dan kebaikan dari Allah. Itu karena nas ila ilal anbiya. Di mana manusia sangat berhajat. Sangat membutuhkan. Sangat memerlukan. Adanya para nabi. A'zamu dararatan tuqaddar. Kebutuhannya. Hajatnya. Sebesar-besar hajat yang ditakdirkan oleh Allah. Bahkan dari hajat makan dan minum dan oksigen. Kamu sangat memerlukan makan dan minum. Gak makan, gak minum, binasa. Sangat memerlukan oksigen. Gak ada, kamu tercekik mati. Berarti sangat berhajat. Naam. Itu hajat yang penting. Tetapi diutusnya para anbiya, diturunkannya para eh, diturunkannya kitab-kitab itu lebih a'zam wa a'zam wa a'zam. Hajatnya lebih besar terhadap para rasul dan kitab-kitab. Falahul hamdu walahu syukur. Maka segala puji bagi Allah dan syukur kepada Allah. Wa nas'aluhu kama btada'a alaina ni'matahu bi'irsalihim. Kita meminta kepadanya sebagaimana Allah memulainya dengan memberikan kenikmatan diutusnya para rasul ayyutimmaha. Kita meminta agar Allah memberikan taufik, menyempurnakan taufik untuk kita bisa menjalani jalan para anbiya, jalan para rasul, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.